Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Pelajaran berikutnya adalah al-maqul li ajlihi. <clears throat> Maqul li ajlihi adalah isim mansub yang disebutkan ba'dal fi'il setelah fi'il untuk menjelaskan sebab sebabnya fiil. Kenapa fiil tersebut dilakukan? Artinya yakah mafkoli ajli itu terletak sebagai jawaban lima hajasal fiil. Kenapa terjadi sebuah perbuatan? Contohnya tusraful mukafaatu diberikan berbagai bentuk balasan atau hadiah kejian atau berbagai bentuk bonus kalau di sini dalam rangka memberi motivasi lil amilin para buruh ke buruh-buruh yang berprestasi diberi bonus untuk memotivasi mereka Tarji'an maf'uli ajli mansub dengan fathah. Ali hadir hadara aliyun ikraman li Muhammadin. Ali hadir ke acara tersebut dalam rangka menghormati Muhammad. Ikraman maf'uli ajli mansub dengan fathah. Usamihu as-sadiqa muhafadatan ala sudaqatihi aku memaafkan kawan karena menjaga eh, langgengnya persahabatan maka beda antara sodakoh dengan sodakoh kalau sodakoh artinya sedekah Sodaqah artinya persahabatan. Muhafadatan makuli ajli mansub dengan fathah. Pada asalnya makuli ajli itu dibaca mansub. Wajusu namun dibolehkan makuli ajli ini dijer dengan lam. Maka pada saat itu maka eh, tidaklah eh, di Arab sebagai makhluk ajli namun di Arab sebagai jar dan majrur yang berkaitan dengan bergantung atau berkait dengan kata sebelumnya. Tusraful mukafaatu li tasri'il amili diberikanlah bonus berbagai bentuk bonus untuk apa? Litasji'il amilin diberikan dalam rangka untuk menyemangati para buruh. Maka litasji' jar dan majrur di sini berkaitan atau bergandeng dengan fi'il tusrafu. Hadha aliyul ikrami Muhammadin Ali hadir untuk menghormati Muhammad. Hadir untuk menghormati Muhammad. Ya. Berarti muta'aliknya bergantungnya kepada fi'il hadar. Kemudian al-maf'ul ma'ahu maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah adalah isim mansub yang disebutkan setelah wawu. Yang wawu di sini artinya adalah ma'ah. Yang ma'a di sini kita terjemahkan dengan seiring, sejalan, berbarengan dan kata-kata semisal. Bersamaan Lidalalah alal musahabah yang ma'a ini menunjukkan makna kebersamaan. Sirtu nila aku berjalan sepanjang sungai Nil aku berjalan bersama Nil maksudnya aku berjalan sepanjang sungai Nil wau wau ma'ya Nil maf'ul ma'ah hingga mansub eh, dengan fathah istaifaktu wa taghitat tuyuri aku bangun tidur berbarengan bersamaan dengan kicauan burung enggak sholat subuh berarti ya al bawwaw wa ma'ya Taridah maf'ul ma'ah Maksud dengan fathah. Catatan yo'a patut diperhatikan ada mulkhalti tidaklah mencampur baukan antara wawu atab dan wawu ma'iyah. Maka wawu atab itu faedahnya adalah istirahat adanya titik kesamaan antara sebelum wawu atap dengan setelah wawu finis batil hukmi kesamaan eh, batil hukmi berkaitan dengan masalah keterangan yang diberikan kepada keduanya Hadar Muhammadun wa Hasanun Maka Muhammad dan Hasan memiliki kesamaan dalam hadoro. Karena kalimat ini asalnya hadoro Muhammadun wa hadoro Hasanun. Dan disingkat hadoro Muhammadun wa Hasanun. Maka fungsi wawu atau itu adalah e, menunjukkan adanya titik kesamaan yang dialami oleh sebelum wau dan setelah wau. Sedangkan mau ma'iyah maka dia tidaklah memiliki faedah menjelaskan istirahat adanya titik kesamaan antara sebelum mau ma'iyah dan setelahnya bilhukmi dalam masalah keterangan. Namun e, menunjukkan makna kebersamaan. Hatta Muhammadun wa Muhammad hadir datang berbarengan bersamaan bertepatan dengan tenggelamnya matahari. Ringkasnya pada asalnya wawu wawu ataf. Kecuali jika tidak memungkinkan untuk kita jadikan sebagai wawu ataf, maka kita jadikan wawu ma'ah. Secara selama masih memungkinkan kita statuskan sebagai wawu ataf dilihat dari makna, dilihat dari lafaz, maka wawu adalah wawu ataf. Ya. Ketika tidak mungkin jelas secara makna, nah, secara makna tidak bisa diterima, maka barulah kita statuskan sebagai wawu ma'ah. Misalnya, Hadar Muhammadun wa Syamsi, tidak mungkin atau Muhammadun wa hadarahu syamsi. tidak mungkin. Makna tidak menerima hal ini. Maka perlulah kita ubah status wawu ini eh, kita tetapkan sebagai wawu ma'ah. Ini kaidah atau kesimpulan kaidah eh, tentang atau dalam masalah ini. Kemudian maf'ul fihi Maf'ul fihi adalah isim yang dibaca mansub disebutkan untuk menjelaskan waktu terjadinya perbuatan atau tempat terjadinya perbuatan. Artinya maf'ul fihi kok terletak sebagai jawaban kapan atau di manakah tamal fi'lu e, perbuatan tersebut dilakukan. Ya, maf'ul fi disebut zarab zaman jika menunjukkan waktu terjadinya perbuatan dan disebut dorok makan jika menunjukkan tempat terjadinya perbuatan. Safarat ta'iratul lailan pesawat terbang itu bepergian di waktu malam. Lailan dorob zaman masuk dengan fathah e, karena dia menjadi dorob zaman. Waktu fatalibu amal mudarisi e, murid itu berdiri di depan Pak Guru. Amama dohu makan mansob ya, dan tanda nasabnya fathah. Ahamu di zaman, duruf zaman yang paling penting adalah saatun yaumun, saatun satu jam atau satu saat atau sesaat. Saatun punya dua makna dalam bahasa Arab. Pertama adalah satu jam 60 menit atau sesaat. Yaman e, eh, satu hari, usbuun satu minggu, sahun satu bulan, sanatun satu tahun. Subahun pagi, masa sore, duhun siang, lailun malam, mudat bisu. Lambotun se sebentar, sejenak, buhatun sama dengan lahbah. Mudatun Eh, jangka waktu fatratun sama dengan muda hinun ada saat eh, kemudian qabl wa eh, qabla wa ba'da diwala sebelum setelah sepanjang khilala di, di sela-sela asna'a di tengah-tengah Kemudian dalam makan yang uh, yang penting adalah di depan waroa. Kemarin kita bahas waroa bisa artinya di belakang, bisa artinya apa? Di depan, khalfa di belakang, sebelah kanan, sebelah kiri, uh, shimala uh, utara, janub selatan, syarqun timur, barat barat, wasatun tengah-tengah, fokus di atas, kubat di dekat, tahta di bawah, baina di antara, indah di dekat, ladai sama dengan indah. Tilqa'a e, dari arah tujaha sama dari arah nahwa sama juga dari arah atau pada arah Allah sekitar dunia e, di saatnya dibawa mil satu mil paksa satu paksa kilometerin satu kilometer Dorok zaman dorab makan terbagi menjadi dua dalam yang telah kita singgung dalam pertemuan yang lewat ada dorok mutasari itulah kata-kata yang malu bisa digunakan sebagai dorok bisa juga digunakan sebagai bukan dorof. Di antara dorof mutasarif adalah yang syahrun sanatun usbu'un sa'atun subahun masa'un duhun lailun lahdatun buhatun milun farsahun kilometrin yaminun yasarun wasatun shimalun janubun syarqun wa gharbun Wahabi zuhur, dorob-dorob ini mungkin kita gunakan sebagai dorob. Artinya menunjukkan zaman atau tempat terjadinya perbuatan. Wabitali pada gilirannya dorob eh, tersebut dibaca nasab karena kita nilai memiliki jabatan sebagai makhul fihi. Sazuka yaumal jumu'ati aku akan berkunjung ke rumahmu pada hari Jumat. Yauma mansub sebagai taraf. Tuhadiru tuyur subahan burung-burung berkicau di waktu pagi. Istamara zilzalu lahdatah. Gempa bumi istamara terus menerus selama beberapa saat. Sirku kelemitan atau berjalan sepanjang satu kilo Taqa'u Saina'u ya, Gunung Sinai terletak uh, eh, syarqa di sebelah timur Konata Suez terusan Suez Sebagaimana mungkin saja kata-kata di atas digunakan tidak sebagai dorof Wabintali pada pilihannya di sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat jadi menjadi mubtada, fa'il dan seterusnya. Contohnya kilometer uh, eh, uh, eh, uh, eh, kilometerin alfu satu kilo itu seribu kilo uh, uh, satu kilometer itu seribu meter ya, kilometerin itu mubtada maaf dengan domba Ja'a yaumul jumu'ati yaumul di sini sebagai fa'il, tidak sebagai eh, dhorof. Asyarku Mahdul Adiyani As-Samawiyati Negeri Timur ya, adalah tempat lahirnya agama-agama langit. Syarku mubtada mahfud dengan dhamma. Namanya adalah kalimat yang tidak boleh boleh menyebut Nasrani Yahudi sebagai agama langit setelah datangnya Islam dan setelahnya rusaknya agama mereka. Kemudian yang kedua adalah darah gaib mutasarif artinya tidaklah dipakai inadorfan kecuali sebagai darah di antara dorab-dorab ini adalah hina, ba'da, asna'a, khilala, diwala, Wara'a khalfa fawqa tahta. Saya baca uh, uh, fathah semua karena ghair mutasari Uh, eh, ghair mutasari Selalu mansub. Baina inda ladai tilqa'a tujaha nahwa awla duna. Maka darab-darab di atas daiman selalu dibaca nasab mansub, marfu, eh, mu'rab, mansub ala dharfiyati sebagai Ini Aina mawaqa'a di mana saja terletak dalam satu kalimat. Waya dan dharaf mutasarrif itu imma boleh jadi terletak dalam posisi maf'ul fihi menunjukkan zaman atau tempat terjadinya perbuatan. Watakun maka eh, Dorob-dorob ini harus didahului fi'il Wabitali maka pada gilirannya jadi baca mansub Hatir ta'iratu fokus sahabi eh, Sab-sab terbang itu terbang di atas awan Fokus makan maful fihi mansub dengan fathah Atau terletak sebagai rubar mubtada' atau terletak sebagai naat maka pada saat itu dia mansuk dengan fi'il yang dibuang yang itu wajib dibuang al-jannatu tahta ummahati surga itu ada di bawah telapak kaki ibu artinya berbakti kepada ibu itu adalah sebab masuk surga. tata dorok makan sebagai khobar dan tata mansub dengan fi'il yang dibuang wajib dibuang takdirnya tas takiru al jannatu tas takiru tata akdamil Mawaktu biro julid indaka aku melewati seorang laki-laki yang tinggal di rumahmu. Indah atau makan naat untuk rojul Ya mansub dengan fi'il yang dibuang, yang wajib dibuang. Nah, maknanya istakarah. Catatan yang pertama, uh, eh, ya justru dibolehkan Menjelaskan darab yang gair mutasarif dengan menggunakan min. Contoh ayat, kul kullum min indillahi katakanlah semuanya datang dari sisi Allah baik musibah ataupun nikmat Situ min waraihi aku berjalan di belakangnya. Catatan poin B ada beberapa dorob yang mabni tidak mu'rab. Artinya tidaklah berubah kata akhirnya dengan perubahan kedudukannya dalam kalimat yaitu haitu yang artinya di mana amsi kemarin sore al ana sekarang kesalahan dikatakan dorong. Kemudian jim uh, eh, al-ismu alladhi yali ayya dhafin yakun daiman majruran isim yang terletak setelah dorong selalu dibaca jel Itibari karena dianggap sebagai mudhaf ilaih. Faidal ma tadkhul masuk pada sebagian dorok. Contohnya indah, hina, kebelah, ba'da, dan duna. Dan ma di sini adalah zaidah tambahan tidak mempengaruhi dorok dan tidak mencegahnya dari beramal. Karena agama yang masuk kepada e, satu kata dan dia mencegahnya dari beramal. Contohnya pak kemarin? maya yang, masuk pada inna innama semuanya namanya ma al kafah yang menahan inna dari beramal. Nah kalau ma di sini eh, tidak berfungsi untuk menahan Artinya an hadhihi dok dok ini tadillu. Tadillu di sini artinya apa? Tasiru. Tadillu mansubatan tetap dibaca nasab. Wa ismu artinya apa? Wa yasiru. Sara yasiru. Wa ismu ala dhikat mudofan ilaih ilaihi majruran dan isim yang terletak setelah dorof itu tetap sebagai mudhof ilai madruf sebagai mudhof ilaih Rajautuhu ayah tu nama takhirin Aku berharap dia datang tanpa telat. nama tuna dorof mansur manya zaidah ta'khirin mudafun ilaih majrur dengan kasrah. Dibolehkan menambahkan ya yang bertasjid untuk nama-nama mata angin yang keempat. Ya, maka Anda sebut utara dengan Syamaliyun, selatan Janubiyun, Syarqiyun, Ghorbiyun. Yaka'u Sudanu Janubah Misra negara Sudan terletak di sebelah selatan Mesir atau Janubaya Misra atau sama selatan Mesir. Berikutnya adalah hal. Hal adalah isim nakira. Syaratnya apa? Nakira. Dibaca mansub dengan tugas, dengan fungsi menjelaskan keadaan fa'il atau keadaan maf'ul bih pada saat terjadinya perbuatan. Artinya hal itu yang kok terletak sebagai jawaban kaifa hajazal fi'lu. Bagaimanakah perbuatan itu terjadi? Dalam kondisi seperti apa perbuatan tersebut terjadi? Fi'il eh, eh, itu salah ya, salah cetak itu. al fa'ilu Abil maf'ulu bihi Salah cetaknya al fa'ilu Bukan fi'il, namun Fa'il Karena tadi apa? E, hal itu menjelaskan apa? Fa'il atau maf'ul bih. Kan jelaskan fi'il kok jadi fi'il. Wa isamal fa'ilu awil maf'ul bihi. Maka fa'il dan maf'ul bih yang dijelaskan oleh hal keadaannya disebut sahibul hal. Dan sahibul hal harus ma'rifah. Ja'al qa'idu muntasiran. Datanglah panglima perang itu. bagaimana keadaan sang panglima perang ketika datang? Sebenarnya Muntasiron menang perang. Muntasiran itu menjelaskan keadaan yang dialami oleh fa'il yaitu qaid pada saat dia datang. Maka orang sebagai hal mansub dengan fathah. Syarif tulma asofian aku minum air. Bagaimanakah keadaan air pada saat aku minum? Pada saat diminum, sofian jernih. Sofian itu menjelaskan hal dan kondisi yang dialami oleh makhluk B yaitu ma pada saat diminum di sebagai hal masuk dengan fathah. Hadaru jami'an mereka hadir jami'an halnya semuanya. Jami'an menjelaskan hal kondisi yang dialami oleh fa'il yaitu wawul jamaah pada saat hadir di'irab sebagai hal mansub dengan fathah. Dan hal itu ada tiga macam berupa isim dohir dan isim bahir yang terletak halan sebagai hal yakunu biasanya yakunu adatan biasanya wasfan isim sifat nakirotan nakiro ya, telah kita jelaskan biasanya isim ada isim sifat dan ada isim mausuf contohnya fa'il berdiri zahir nampak pemenang, muntasir menang, salim selamat, Hasan bagus, maktubun tercatat, dicintai, dibenci dan seterusnya. Dan isim sifat ini yakunu mutanaktilan. Tidak bersifat permanen. Artinya yakunu mulaziman tidak permanen lil muttasifi bihi menjadi sifat yang memiliki sifat. Bahkan cuma menunjukkan hayatahu dulu ala hayati kondisi kondisi si pemilik sifat ya, pada waktu terjadinya perbuatan. Fakat saja. Artinya ketika kondisinya apa waktu di lain waktu boleh jadi sudah tidak lagi seperti itu. Dan hal itu harus diri dengan sahibul al, sahibul hal dalam masalah nawa, mudakar akan mu'anas, wafil ada dan dalam bilangan. Ada kita iratu salimatan pesawat terbang itu kembali dalam keadaan selamat. Maka selamat adalah sifat yang mutanakil, tidak permanen. Boleh jadi dulu pulang nggak selamat. Boleh jadi setelah itu pulang enggak selamat. Maka dia bukan sifat yang tetap dimiliki oleh si pesawat terbang. Maka salimatan di sini karena ta'irah mu'annas maka salimah mu'annas. Ada ta'iratan salimatain, ada ta'iratu salimatan atau salimatin. Boleh salah satunya. Namun terkadang hal itu dalam bentuk maskar nakirah atau isim jamit nakirah. Namun ini jarang-jarang dijumpai dalam bahasa Arab. Contohnya hatolatil amtaru burdatan atau bertatan turun deras al amtaru hujan bertatan tiba-tiba. Bertatan itu masdar dan dia kedudukannya adalah hal mansub dengan fathah. Contoh ayat fikuna amwalahum siram wa siron wa alaniyatan. Mereka belanjakan harta mereka sambil sembunyi-sembunyi dan sambil terkadang sambil terang-terangan. Siron masdar hal mansub dengan fathah, niatan juga masdar hal mansub dengan fathah. Sirna kami berjalan yadan biyadin e, eh, tangan dengan tangan di sini artinya seiring sejalan. Yang kan isim jamit jamit isim jamit itu kebalikan dari isim mustaq. Kalau fiil jamit kebalikan dari fiil mutasarrif. Yang jamin dari isim jamit nakirah hal mansub dengan fathah. Asalnya hal tidaklah boleh kecuali nakirah, namun terkadang dijumpai hal dalam bentuk makrifat. Artinya muhallatan dihiasi. bi al dengan al atau mudah kepada ma'rifat. Namun ini jarang-jarang dijumpai. Contohnya istahid wahdaka. Ya, rajinlah sungguh-sungguhlah sendirian. Ya, sungguh-sungguhlah garap soal sendirian, jangan sambil tolak-tolak. Wahdaka hal mansub dengan fathah dan kaf di situ adalah domir mabni mahalnya rofa mudhof ilaih. Maka halnya adalah wahda. jadi dia ma'rifat. Kenapa ma'rifat? Mudhof kepada domir. Atau berupa sibul jumlah darab atau jar dan menjeruk aku melihat atau irota saat terbang itu di antara mendung Baina sahab sibul jumlah e, dari, terdiri dari darab dan mutab ilahnya sebagai hal. Hadal fa'idu panglima perang tersebut hadir biziyihi resmi dengan pakaian resminya dengan pakaian seragam resminya ziyihi ziyi e, jar majrur hal Kemudian jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Ada hal berupa jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contohnya istaiqatu wa samsu syafi'atun. Aku bangun-bangun, matahari sudah bersinar terang. Waktu subuh sudah lewat berarti. Asam nah. susah ini adalah jumlah ismiyah dan dia jabatannya adalah hal sawat itu ya pergi. Anak kecil tersebut berjalan ya pergi sambil menangis. Ya pergi jumlah pilihan hal. Kenapa? Karena dia adalah jumlah setelah ma'rifat. Lain lagi kalau sarotiflun ya pergi. Itu maknanya berjalanlah seorang anak yang cengeng. Eh, kalau syarat itu ya pergi, artinya eh, berjalanlah seorang anak kecil sambil menangis atau anak kecil itu sambil menangis. Tapi kalau syarat itu ya pergi, eh, syarat itu ya pergi, dan terjemahnya adalah berjalanlah seorang anak kecil yang cengeng, yang suka menangis. Kalau Sarah sebelumnya pergi, apakah ketika itu dia menangis? Belum tentu. Ketika itu dia belum tentu menangis. Cuma dia senang sekali menangis. Nah, dipegang itu sudah nangis. Dan kalau salah ya pergi, apakah ketika dia berjalan dia menangis? Sebenarnya, ya. Ya kaitan yang telah kita sampaikan biasanya jumlah tebak dari ma'rifah halun jumlah tebak dan nakirah na'tun atau sifat Wa istaratu dan disyaratkan bil jumlah atau jumlah yang terletak sebagai hal hendaklah memiliki rahbih, penghubung yang menghubungkan jumlah dengan saiful hal. Nah penghubung ini boleh jadi wawu saja. Nah wawu ini disebut wawul hal atau domir atau wawu plus domir. Contohnya yang e, penghubungnya adalah wawu dan domir Sawatiftu ya pergi Kalau domir saja apa? Contohnya ya pergi Kalau wawu saja tadi istiqabtu wa syamsu syafi'atun. Sawatiflu wawwa yabki wa wawu hal. Wawunya wawu hal. Wawu hal dan domir itu menghubungkan hal dengan suaibul hal. Kot kata kodam, terkadang hal itu berada di depannya sahibul hal. Musri'an dengan ngebut, orang tersebut berjalan. fujiatan tiba-tiba hak haperihu angin bertiup kencang. Contoh yang lain, ya kau batilan teranggap tidak ada kulusartin semua perjanjian yang menyelisihi aturan-aturan undang-undang. Terkadang hal itu lebih dari satu. Contohnya hadral itu dhafiran dhahikan. Panglima perang itu datang dalam kondisi dhafiran menang perang, dhahikan sambil ketawa-ketawa. Contoh ayat fakulu hari amaria dalam kalian memakannya dalam keadaan uh, nyaman, ini enak, marian, ya sama sebenarnya kurang lebih enak juga. Terkadang dibuang fi'il ke hal Boleh jadi pembuangannya adalah boleh Boleh jadi wajib Contoh yang dibuang jawazan jadi cuma boleh. Ada pertanyaan, kaifa cipta? bagaimana cara Anda datang? Maka Anda jawab, oh, kiban, berkendaraan. Maknanya, situ oh tiba Aku datang sambil naik kendaraan. Contoh yang dibuang jadi wajib dibuang adalah kalimat tatba'u hadhi ta'limati minal ana fasaidan. Ikutilah Anda mengikuti aturan-aturan ini minal ana sejak sekarang minal ana bukan minal ana ya jadi al ana apa dorob mabni minal ana sejak sekarang fasaidan dan seterusnya Sahih dan hal di sini fi'il dan saibul halnya dibuang takdirnya wazamanu yasiru sa'idan dan waktu itu berjalan naik Kemudian mustasna Istisna adalah isim mansub yang terletak setelah salah satu adat istisna. Di sini digunakan adat istisna karena ya, adat istisna itu ya, macam-macam ada harf, ada ismun, ada fi'lun. Maka bisa supaya bisa mencakup tiga-tiganya tidak kita sebut ba'da ismil istisna atau ba'da harfil istisna. Namun kita sebut ba'da adatil istisna. Sehingga bisa mencakup isim istisna, harf istisna, dan fi'il istisna. liqalifah maqablahu qablaha supaya mustasna tersebut menyelisihi sebelum ada istisna fil hukmi dalam keterangannya. Hatta rijalu illa zaidan. Para laki-laki hadir kecuali Zaid. Maka Zaid apa? Tidak hadir. Maka keterangan tuh Zaid berbeda dengan keterangan tuh rijal. Zaid mustasna masuk dengan fathah. Dan isim yang terletak sebelum ada istisna disebut mustasna minhu. Maka susunannya mustasna minhu ada istisna, kemudian mustasna. ada istisna adalah ila ghair siwa khala ada dan hasya. Ya Allah. Nah ila itu harfun. Harful istisna. Ghair dan siwa adalah ismun. Ismun istisna. Khola ada dan hasya itu bisa dijadikan sebagai fiil istisna. Boleh juga dijadikan sebagai harful istisna. Mustasna dengan ilah memiliki tiga rincian ketentuan. Yang pertama wajib nasab jika kalimatnya adalah musbatan kalimat positif. gaya manfiin tidak mengandung kata-kata tidak dan mustasna minhunya disebutkan. Fator rijal ila zaidan. Qara'tu suhufa aku baca Quran tersebut ila ini kecuali dua lembar saja. Masya Allah ya dikatamkan Quran oh, kata, itu hampir kata baca Quran tersebut kecuali dua lembar saja yang belum aku baca berarti dikatamkan bukan cuma dilihat-lihat mau dibaca sungguhan uh, ya, ya, maka as ini mustasna minhu ila itu ajat istisna sahifatai namanya mustasna. Kemudian yang kedua boleh dibaca nasab, boleh dijadikan sebagai tabi untuk mustasna minhu dalam i'rab. Tapi di sini ala anau badalun tepatnya adalah menjadi badal. Kapan? Jika kalamnya manfi kalimat negatif dan mustasna minhu disebutkan. Makom adun illa zaidan boleh juga illa zaidun. Tidak ada satu pun yang berdiri kecuali Zaid. Zaid di sini mustasna dengan ilah mansub dengan fathah. Kalau kita baca Zaidun, maka Zaidun adalah ya. Makoma ahadun illa zaidun. Di sini dikatakan fa'ilun marfu'un bidhammat ini khata. Kenapa? Ya? Badalun. Mungkin oh, sudah dijelaskan badalun. Oh. Nah, badal eh, tiba-tiba jadi malah jadi fa'il. Ya, badalu fa'ilin. Nah, bisa. Badalu fa'ilin. Dia adalah badal dari fa'il. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya mana? Hah? Ahadun. Zaidun itu badalu fa'ilin. Badannya fa'il. Marfok dengan domah. Yang ketiga, Yurabu di Irab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Jika kalimatnya manfi, negatif, dan mustasna minhu tidak disebutkan. Makoma illa zaidun. Ini tidak ada mustasna minhunya. Tidak ada isim sebelum ilah. Maka makoma di sini masih kurang fa'il. Maka Zaidun jadi fa'il marfu dengan doma. Ini mungkin karena uh, keliru pasang dengan yang ini. Nah, terus tadi yang atas uh, tertulis fa'ilun. Makultu ilal haqqa Aku tidaklah berkata-kata kecuali kebenaran Ya maka makul tuh di sini kurang makul B, Maka al hakok kita jadikan sebagai makul B. Sama-sama dibaca mansur, namun sebagai makul B bukan sebagai mustasna. Maka jika uh, eh, mustasna tidak disebutkan kalimatnya negatif, maka setelah ilah kita jadikan sebagai lengkap yang kuat dari unsur-unsur kalimat. Ya. kalau kurang fa'il ya kita jadikan fa'il, kalau kurang maf'ul bih maka kita jadikan maf'ul bih. Mustasna bi ghaizan siwa. Ghaizan siwa tadi apa? Statusnya isim, isim istisna. Eh, yakunul ismu adalah isim isim yang terletak setelah ghair dan jiwa majrun daiman selalu dibaca jar karena dia dianggap mudhafun ilaih mudhafnya mana ghair ghairnya ghair dan jiwanya itu mudhaf dan mudhof itu wajib isim ya, mudah ya, syarat mudah adalah ismu mudah ilah tidak harus ismu boleh jadi jumlah pun boleh jadi ada kalimat yang jadi mudah ya. Sedangkan lafaz dua lafaz ghair dan siwa dia mengambil hukum mustasna dengan ilah dalam i'rab. Ya, maka jika jika kalimatnya adalah uh, ya, positif dan mustasna minhu telah disebutkan, maka ghair dibaca wajib dibaca nasab. Omar rijalu ghaira zaiti. Tapi jika uh, manfi dan mustasaminu disebutkan, maka ghair bisa sebagai badal, bisa sebagai mustasna. Maqamar rijalu apa bacanya terusnya? Ghairu zaidin atau غير Zaidi. Sedangkan jika mustasna minhu tidak disebutkan dan kalimatnya adalah kalimat negatif, maka mengisi kekurangan. Makoma tidak ada yang berdiri. Ghairu Zaidin selain Zaid. Maka makoma di sini kurang fa'il. Maka Zaid kita jadikan sebagai fa'il. Mustasna dengan khala ada dan hasya. Mustasna dengan khala ada dan hasya memiliki dua ketentuan. Yang pertama, setelah mustasna dengan khala itu berarti apa? Isim setelah khala ada dan hasya. Maka isim setelah khala ada dan hasya ima boleh jadi dibaca mansub Iktibar karena kita anggap sebagai maf'ul bi dan kita anggap kola ada dan hasa adalah fi'il madhi ya, fi'il istisna madhi maka jika isim setelah kola ada dan hasa kita baca nasab maka berarti kola ada dan hasa kita jadikan sebagai eh, kita jadikan sebagai fi'il istisna hadatit ta'iratu ada ta'iratan. Ada fi'il madhi mabni ala sukun, fa'il yang domir mustatir, ta'iratan maf'ul bihim mansub dengan fathah. Yang kedua, isim setelah kola ada dan hasya itu kita baca jer Tiba karena kita anggap kola ada dan hasya adalah huruf jer atat ta'iratu khola ta'iratin khola harfu jarin mabni ala sukun ta'iratin majrur bil kasrah Waktu tasbiku ma'al masdariyatu ma masdariyah terkadang mendahului ada dan khala. Maka jika ada dan khala itu didahului ma masdariyah, hina izin pada saat itu ya ta'ayan sebuah keniscayaan Mustasna kita baca nasab. Mustasna setelah khola dan khola dan aada dan khola kita baca nasab. Kenapa? Ala anam maf'ulun bih karena status mafulun bih. Dan keduanya khola dan ahasa adalah dua adalah fi'il madhi. Contohnya ala kulli syai'in ma qala Allah ya, batilun ma Maka ini wajib dibaca mansub Allah. Wajib. Kenapa? Karena khola di sini tidak ada pilihan kecuali fi'il. Kapan? Jika sebelum khola ada ma masdariyah. Adapun hasa maka tidak pernah mendapatkan atau didahului ma dia nggak pernah dapat ma ya. maka kola ada dan hasa itu bisa jadi kita jadikan fiil bisa kita jadikan sebagai harap kapan fiil kapan harap terserah yang ngomong nah, terserah yang ngomong. Yang ngomong punya kemerdekaan mau menjadikannya sebagai fi'il atau sebagai hak. Tapi kalau kholat dan ada kemasukan ma, maka ma ini menjadi gara-gara, dia jadi biang keroknya. Kholat dan angasa, kholat dan uh, ada, hanya menjadi fi'il dan tidak mungkin kita statuskan sebagai hak. Catatan i'rab di i'rab dua lafaz ghaib dan siwa sebagaimana telah dijelaskan di atas. Di atas bahasa Arabnya itu a'lahu. Kama tuwaddah a'lahu sebagaimana telah dijelaskan di atas. Di bawah itu adnahu. Jika keduanya digunakan untuk tujuan istisna dengan makna ilah Adapun jika keduanya digunakan dengan tujuan yang lain, maka di i'rab sebagaimana kedudukannya dalam kalimat kalam ghairu mafhumin perkataanmu tidak bisa dipahami ghair khobar mubtada mafhum dengan doma siwaya selainku bi tahnani ya terobu dengan bunyi kicau burung ya terabu maka dia ikut berdendang ikut ya, ya. Hmm, kalau aku tidak kalau aku tidak sebagian orang mendengar kita burung maka dia ikut bersiul nah, sebagian orang dan dengar kita burung eh tiba tiba refleks mulutnya ikut bersiul kalau aku tidak Terkadang uh, eh, ada takrif yaitu al melekat pada lafaz ghair sehingga kita ucapkan al ghairu. Nah, al ghairu itu maknanya adalah atau fusalis pihak ketiga. Sodarat hadis syahadatu persaksian ini atau pernyataan ini muncul tanpa sedikit pun rasa tanggung jawab berkaitan dengan hak-hak orang lain. Kemudian munada. Munada adalah isim yang terletak setelah salah satu adat nijah. Ada tiga adalah ya. Ini bisa dipakai untuk semua orang yang mau dipanggil. Ya na'iman. Istayqil. Di orang yang sedang tidur. Bangun-bangun. Kemudian Hamzah. Ini untuk manggil orang yang dekat dengan kita. Agak jauh posisinya. Ah, Muhammadu Akbil. Jadi Muhammad Mari datang kemari. Eh, datanglah kemari. Ya. Maka A di sini Harpun nida. Ya, kemarin telah kita jumpai ada A harful Istifha Maka di sini kita dapatkan A harful nida. Ayah, ayah, ayah untuk manggil orang yang dalam posisi jauh. Ayah Nabilu, hal tasma'uni. Hei Nabil, apakah engkau mendengar suaraku? Namun ada itu ada dua macam, ada yang dibaca mansob dan ada yang dibaca mabni. Namun ada itu mansob, karena mudofan, jika dia berupa mudof atau sibah mudaf Sibah mudhaf kemarin apa? Pengertiannya? Hah? Apa? Antum? uh, ada isim nakira yang uh, ya, isim nakira syaratnya isim nakira isim nakira yang memiliki kata-kata yang lain yang menyempurnakan makna dan maksud isim nakira dan kata yang lain tersebut biasanya adalah fa'il atau maf'ul bih dari isim nakira tersebut nakirah gair maksuda nakirah eh, uh, orang mau memanggil uh, orang yang tidak dikenal namun tanpa ditunjuk tanpa dimaksudkan uh, orang tertentu yang diinginkan maka munajat dalam kondisi ini adalah mansub dengan fiil Eh, yang dibuat eh, yang disembunyikan takdirnya u aku panggil ya Abdallahi itu maknanya ada u Abdallahi Abda munada mansub dengan fathah karena muto. Ya mudiil ambai wahai para penyiar berita radio atau yang lainnya. Mudi'i munada mansub dengannya karena dia mutok. Ya tali jabalan hai pendaki gunung. Munada mansub karena dia sibi sibi bil mutok. Maka ya Abdullah itu contoh mutok. Uh, eh, ya. Mudi'il amba itu juga contoh mutok. Tali jabalan contoh untuk sibi mutok. Dan contoh untuk nakirah gair maksuda. Ada seorang orang buta mau nyebrang jalan, bingung mobil kayaknya banyak sekali. Dan dia dengar di sampingnya, di dekatnya banyak orang. Ya, ada banyak orang, ada suara banyak orang. Maka si buta ini mengatakan, Ya rajulan khut biyadi. Ini perkataan orang buta. Wahai seseorang, ambillah tanganku, seberangkan diriku. Terserah siapa yang mau. Saya cuma minta satu orang saja. Di antara orang-orang yang aku dengar ada suaranya di dekatku. Ya rajulan khutbiyadi. Iya. Jadi saya maksudkan dengan orang tertentu. Terserah, bebas. Rajulan munada mansub dengan fathah dia nakirah gair maksudah. Yang kedua, yubna al-munada ala rafi. Munada ada munada yang membeni dengan tanda rofahnya. Jika dia munada tersebut berupa isim alam atau nakirah maksudah. Ya Ali wahai Ali. Eh, Aliyon alamun, munadan, isim alam, munada, mabni alat dom. Ya bayu wahai penjual. Ya supaya ya sutiyani, wahai dua orang polisi. Surtiani lagi oh, maksudnya mabni dengan alif karena dia musanna. Ya kodirun baik orang-orang yang mampu. Qadirun kira maksudah mabuni, alal uh, eh, mabuni dengan wawu karena dia jamak mutakar salih. Catatan, mungkin kita bisa memahami, memahami perbedaan <clears throat> antara nakirah maksudah dan nakirah yang maksudah jika kita bayangkan. Kita tasawwur, kita bayangkan. Ada saksi seseorang yang minta tolong. Maka jika di depannya ada seseorang dan dia maksudkan orang tersebut untuk menolongnya, maka dia maksudkan orang tersebut untuk dia panggil, maka dia katakan ya rojulu. Makanya nanti nakirah maksudah ni selamatkan aku. Ini nakiro maksudah. Dan jika di depannya tidak ada satupun orang, maka dia minta tolong kepada orang yang di tempat lebih jauh. Maka dia ia yastarisu minta tolong dengan uh, lelaki manapun, orang siapapun yang mendengar suaranya. Maka dia mengatakan, Ya angkit nih. Maka inilah nakirah ghair maksuda. Atau nakirah maksuda dan ghair maksuda itu bisa ditentukan dengan ya, jari telunjuk. Kalau sambil uh, ngasih jari telunjuk maka itu nakiyah maksuda. Nggak kenal. Uh, ada guru atau dosen masuk kelas belum apal ya, uh, satu-satunya satu persatu siswanya. Saya minta supaya menghapus papan tulis. Ya. Eh, maka dia tunjuk uh, yang di pojok, nah, dia tunjuk yang ngantuk misalnya. Maka dia sambil tunjuk pojok, nah, makanya nakira apa? Nakira maksuda. Ya, sehingga dia katakan apa? Ya to apa? Hah? Ya taliban atau ya talibu? Ya talibu imsah sebuah Nah. Ya. Itu sambil nunjuk. Yang kedua, uh, dia nggak apa nama satu persatu karena guru baru atau baru masuk, belum kenal, belum hafal. Eh, ada tulisan dari guru sebelumnya belum dihapus dan dia ingin ada salah satu. Dia ingin ada salah satu terserah mau yang di pojok sana, di pojok sana, mau di tengah, mau di depan, terserah. Yang penting ada salah satu yang mau menghapus apa yang ada di papan tulis. Maka dia tidak pakai jarinya, jarinya diam. Dan ini menentukan i'rab. nah, makanya dia maka dia katakan apa? Ya ta ya taliban insahis buah Maka dia minta salah satu salah satu paling, salah satu siswa untuk terserah mau yang di pojok sana pojok sana mau ini terserah. Kena kira ghair Eh, negara gair maksudah. Uh, dan nakirah maksudah uh, eh, munada nakirah maksudah itu termasuk makrifat munada nakirah maksudah itu termasuk makrifat Namun kata para ulama nahu munad dan nakirah maksudah itu makrifat bin niyati dengan sebab niat. Yang bikin makrifat itu niat. Niat al-munadi. Niat si pemanggil. Itu yang menyebabkan makrifat. Yulah e, bisa kita saksikan idakan al alamu jika isim alam atau nakira maksudah adalah isim mufrad maka dia mabani ala dhamma Layu nawan tidak ditanwin karena isim mabani tidaklah menerima tanwin ya aliyu ya muhammadu tidak kita katakan ya aliyun ya muhammadun Kemudian jika kita ingin memanggil isim yang mengandung al, maka boleh ada dua cara yang bisa kita ambil salah satunya. Yang pertama, sebelum munada kita datangkan lafaz ayuha untuk mudzakkar atau ayatuha untuk muannas. Fatakunu kulun min huma yal munada. Nah kalau ada ayuha atau ayatuha, maka munadanya yang mana? Maka jawabannya kulun min huma masing-masing dari keduanya ayuha sama ayat Tuhan itulah munadanya. Yakunul ismu dan isim yang berhias dengan al setelah ayuha dan ayat Tuhan tumarfo ala annahu sifatun dengan status sebagai na'ah. atau uh, pendapat yang lain mengatakan badal badal munada dan saya lebih cenderung yang ini badal munada daripada natul munada contohnya ya tuhan muatinun wahai para warga negara maka ya harfunida ya ayuha nih ya harfunida Munadanya adalah ayu, ayu munada. jadi dia membeni al karena nakiroh maksudah. Ha adalah tambahan. muatinon di sini naat untuk ayu. Marfu dengan wawu karena jamak mutakas Pendapat yang lain mengatakan eh, badal ayu. Itu yang lebih tepat. Badalnya ayu. Atau cara yang kedua kita bawakan sebelum munada isim isawah yang sesuai. Maka dalam kondisi ini isim isawah itulah yang menjadi munada dan isim yang berias dengan al setelahnya marbo al anusifah sebagai na'at sama beliau uh, eh, sebagai sifat pendapat yang lain lain mengatakan ibadah dan yang lebih tepat ya hadil patatu wahai pemudi ini ya harfu nida hadihi munada mabni mahnya rafa al patatu di sini sifaton naat untuk hadihi marfu dengan tombah Dikecualikan dari keterangan yang lewat Labdul Jalalah yaitu Allah Maka kita katakan dia ya Allah tanpa menyebut ayuha atau hada. Padahal Allah ma'rifah. Dan yang paling sering untuk memanggil nama Allah dengan Allahumma. Allahu ditambahi hu ma mim bertasjid. Yang mim Mutasdid di sini adalah pengganti huruf tidak, Ya, pengganti huruf tidak. Dan terkadang munaja e, eh, terdapat munajat dan harfu yang dibuang. Muhammadu akbil. Artinya ya Muhammadu akbil. Eh Muhammad datang kemari. Ayuhal muatinun. Aslinya ya ayal muatinun. Sejati wasajati. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya sayyidati ya sajati. Abazah abazahra'i qad jawasta qadri bimadhika. Abazahra'i aslinya ya Abazahra wa ya Abu Zahra. Engkau telah melewati kadarku, kedudukanku dengan pujianmu. Artinya apa? Pujianmu terlalu berlebihan, ya, tidak sesuai dengan kadar, martabat, dan kedudukanku. Terlalu tinggi itu pujian semacam itu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Di sini hakun jadi dibuang. Aslinya ya Rabbana. langsung uh, eh, hakun nidaknya dibuang sehingga Rabbana. Kemudian jika munajat itu mudah kepada ya, mutakalim, maka boleh ya mutakalimnya itu dibuang dan kita mencukupkan diri dengan Sedih Sedikit kawanku. Ya ibnu ami. Maknanya adalah ya ibnu ami. Contoh ayat Rabbi zidni ilma. Maksudnya Rabbi zidni ilma. Dan terkait eh, dengan masalah memanggil ibu dan bapak, maka cara memanggil ibu dan bapak itu banyak banyak pilihan bisa ya abi ya umi yaknya pak dinampakkan. atau malah hanya diganti tak ya abadi ya ummati atau taknya malah sifatkah, ya abata ya ummata maka jika dibaca abati atau abata maka tak dalam kondisinya adalah pengganti ya mutakalim Kemudian yantasilu bisilatin nidah berkaitan dengan masalah panggilan salah susiabin ada tiga masalah. Yang pertama adalah anika ta'ajubi panggilan untuk mengekspresikan rasa kagum. Nutbah panggilan untuk mengeluh atau merata dan tarhib memanggil dengan menyingkat nama yang dipanggil. Anizal ta'ajubi adalah salah satu bentuk ta'ajub, bentuk ungkapan mengungkapkan keheranan namun menggunakan lidah. Maka kita melihat pemandangan alam yang indah, maka kita katakan ya jamal tabiati Betapa indahnya pemandangan alam. Maka uslub ini gaya bahasa ini yang takawan tersusun dari ya. Ya di sini adalah harfun plus ta'ajub. Uh, eh, untuk meng, uh, untuk memanggil di samping plus mengungkapkan kekaguman. Kemudian terdapat munada yang dipanggil al-muta'ajab minhu yang merupakan sesuatu yang dikagumi. Ya, munadanya majruan dibaca jer, tobiati atau jamali. Ya. Kenapa? Kau dibaca jer, majruan bilamin, eh, kemasukan jer, namun huruf jarnya adalah lam yang dibaca fathah. Ya. Maka lam jar itu ada dua macam. Ada lam jar bahasa asra alhamdulillahi. Ada lam jar harakat fathah. Ya, dalam nidak ta'ajubi. Namun boleh juga kalimat yang bunyinya ya jamalat tabiati. Maka pada saat itu maka e, kalimat ini ya kudu mengambil hukum munada minal i'rab fil i'rab dalam masalah i'rabnya. Manduk atau nutbah adalah uh, sesuatu yang di apa tadi saya terjemahkan lupa tadi. Hah? Mengeluh atau merata. Sesuatu yang dikeluhkan, al-mandub sesuatu yang dikeluhkan. Maka mandul sesuatu yang dikeluhkan itu ada dua macam. Yang pertama adalah al-mutafajja'u alaihi. Kita mengeluhkan keadaan orang lain. Kita jumpai ibu kita demikian sakitnya, demikian menderita dengan penyakitnya. Eh, sudah dalam waktu lama, ketika sedih, kita kasihan, dengan kondisi ibu kita maka kita katakan wa amma Duh kasihannya ibuku. Kalau lebih terjemahnya demikian. Yang kedua mutafajja minhu. Kita mengeluhkan kondisi kita. Maka yang dikeluhkan itu ada pada diri si mutakallim. Kita jawab alaih yang dikeluhkan adalah sesuatu di luar mutakallim. Ada orang yang punggungnya pegel sekali. Maka dia mengatakan, Wadhahra. Tuh pekelnya boyokku. Tuh pekelnya punggungku. Nah, uh, uslub nutbah itu ya takawan tersusun yang pertama harfun nidah. Namun harfun nidahnya wa. Wawu tambah alif. Unsur yang kedua munada yang dipanggil mandub. Wa akhiruhu dan huruf terakhir untuk munada mandub adalah alif dan ha. Kalau alif dan ha maka hanya disukun. Wa asafa betapa sedihnya, tuh betapa sedihnya diriku. atau alif saja. Contohnya wa asafa. Tuh betapa sedihnya. Contohnya adalah nama buletin di tempat kita ada wa islama. Nah, itu aslinya wa islama. Nah, aslinya. Itu uslub nutbah. tuh kasihannya Islamku. Mari kita tolong, kasihan. ya. Kemudian yang ketiga adalah tarhib yaitu membuang awakhiril kalam finidai, membuang uh, bagian akhir kalam dalam panggilan. Ya suah untuk memanggil suah. Dan isim yang boleh disingkat penyingkatan isim namanya takhim. Tapi ada aturannya, tempat kita kan nggak ada aturannya. Abdullah jadi dul, ya. lalu jauh. Ya isim yang boleh ditakhim Disingkat, kalau dalam bahasa Arab pertama adalah semua mu'anas yang diakhiri dengan tak taknis. Ya Fatim untuk manggil Fatima, atau isim alam yang ubai yang hurufnya empat atau lebih. Nama orang yang terdiri dari empat huruf atau lebih. Ya Ja'fu atau Ya Ja'fa untuk memanggil Ja'far. Demikian dan diperbolehkan untuk muwahham. Nah, isim yang ditakhim dua cara baca. Ada dua cara baca. Ima takul baki ba'dal hadfi ala makana alaih. Kita biarkan sisa huruf yang ada setelah pembuangan sebagaimana kondisi sebelum dibuang. Sehingga kita baca ya Fatima karena aslinya ya Fatima tuh ya kan? tak makutnya kita buang memnya kan kalau ya Fatima tuh kan memnya fathah maka ya Fatima ya Ja'fa ya Su'a kalau itu nggak masalah ya yang kedua kita sikapi huruf, uh, eh, terakhir setelah pembuangan ya, bima yu'amalu bihi dengan sikap yang kita berikan seandainya dia adalah laukana huwa akhirul kalimat dia adalah ya, huruf terakhir dari satu kata maka munada alam munada itu apa i'rabnya ma'beni dengan tanda rofaknya maka kita baca mabdi ala dhammi sehingga kita katakan ya Fatimu ya Ja'fu. Maka boleh kita baca sebagaimana sebelum dibuang, boleh juga setelah dibuang ini kita jadikan sebagai munada alam, alam munada. Itu mabni e, mengikuti tanda e, rofaknya yang dalam ini tanda rofaknya adalah domah sehingga singkatnya adalah mabni al -abdol. Ya. Demikian kita klik dulu uh, sekarang. 10 menit atau 15 menit? Hah? 16 menit. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وأنت الحمد لله رب العالمين